لا المجلس بما فتح به أباؤنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون إن الله يرسل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستهدر أرواح صالحين في هذا المجلس المبارك وننوي مثل ما نوى على هذه النيات وكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة ثم علامنا وصاحب المولد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك وحبانا صلى الله عليه وسلم الرجال أسمابهم سبل النجاة حمانا الله عليه وعلى صحابتك الكرام هما دينك أسمحوني وليه عنوانا صلى الله عليه وليس لهم بسلك ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى أوانها نشوانا صلى الله الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهند عاشوا وأذهب رانا صلى الله عليه تجد الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين قد بسمع إلى أسيار المشافي والهي الآن هدانا صلى الله عليه وإلى أوصى طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور من به في ذكره عظم به مدنانا صلى الله عليه ورحمة المولى تحمل قوله فليفرحوا وأودوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوسطى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذوق قضانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم يفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرج خرجت من نكاح إلهي صانا صلى الله عليه طهر الله حماه تارا وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكي رب العرش قد أوصانا يا, يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى ربيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي فقال الحبيب وراءه يا فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني فقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراه يا يا كريم فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتزأ بي يا خلرا والله لولا صبحت وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا خل عرب قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقى قال له النبي أنا نبيك يا خل عرب فكف العرب على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا يا حبيب الله فنزل الجبريل الأمين إلى النبي فقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك كل هذا الأعرابي أيدن إن قال يا كريم أننا لا نحاسب فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبن قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا خلعارد قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه الله الله الله يا الله الله الله الله أطيار تشدو في ليالي المولد وبريء النور يبدو من معاني أحمد رحت الأطيار تشدو ya وعد بذلك رتبة ومكانا أخباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت قصر أن عطاه نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر واسم محمد كيما نزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أدئن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب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 Wabil khusus Tumatan Al Habib Ahmad Al Jufri Al Habib Saleh Maulad Dawilah Mugi-mugi diparingi sehat dan panjang umur Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Abdus Syakur Mugi-mugi diparingi rahmah dan barakah saking Gusti Allah Sedaya para rawuh jamaah majelis taklim wal maulid ar-ridwan ingkang mugi-mugi diridhoi Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah kita kumpul di tempat mulia ini untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap agar kelak kita nanti menjadi golongan orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin ya rabbal Alhamdulillah Hari Minggu kemarin Majelis Taklim Ar-Ridwan khusus wanita Yang kita adakan di Universitas Kanjuruhan Diberi kemudahan oleh Allah Hingga acara demi acara selesai dengan baik Didatangi oleh Karwanipun Buya Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid yang alhamdulillah perkiraan yang hadir sebelumnya hanya 2000 tapi yang hadir di Universitas Kanjuruan lebih dari 5000. Masya Allah yang insya Allah kita berharap agar majelis itu membawa manfaat khususnya untuk para wanita yang telah nikah Insya Allah berkat hadir majelis tersebut bisa menjadi wanita yang solehah anak-anak kita yang perempuan yang hadir Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijadikan anak yang patuh kepada orang tua Jadi anak yang solehah Amin ya rabbal alamin. Beliau sendiri juga bergembira lihat jamaah yang antusias. Maka insya Allah di kedatangannya beliau yang akan datang majelis wanita, majelis muslimah untuk Ar-Ridwan akan kami usahakan untuk diadakan lagi di tempat yang lebih besar. Kami berharap agar insya Allah semua jamaah puas dengan apa yang sedikit dapat panitia Ar-Ridwan lakukan dan korbankan. Kalau ada salah, keliru, kurang, harap dimaklumi. Sebab ini adalah majelis yang pertama kali untuk kru Ar-Ridwan wanita. Biasanya selalu ikut dengan kru yang laki-laki kali ini mereka melakukan sendiri. Jadi kalau ada salah, kurang tepat dan lain-lainnya, kulo atas nama Khodimul Majlis Al Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad Bakir lan sedaya para habaib para kiai nyuwun agungipun panapunten. Insyaallah kita akan lakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua kami umumkan untuk majelis taklim Ar-Ridwan di Senin yang akan datang bertempat bertepat tanggal 9 Desember 2013 bertempat di Masjid Baitul Muslimin Tengkebon Agung Singosari. Oke. Diharap untuk diumumkan kepada teman-teman yang lain, SMS Center, ataupun lewat media apapun untuk Ridwan yang akan datang bertempat di Masjid Baitul Muslimin Teng Singosari tepatnya di Kebon Agung. Adapun untuk Korwil Batu 8 Desember berdeka bertempat di Syarif Hidayatullah Teng Karang ploso. Akhirnya kami minta dari panitia takmir masjid Torikul Huda yang alhamdulillah mereka telah menyediakan tempat <clears throat> dan mengorbankan waktu nutup jalan seperti ini kami mengucapkan ribuan terima kasih dan kami minta kepada perwakilan takmir masjid Torikul Huda ini untuk menyampaikan sambutan singkatnya.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 Ngebruk ingkang kaula taati para kiai lintunipun ingkang boten sakit kaula aturaken asmanipun eh Bapak Camat, oh maksud kami Ibu Camat yang saya muliakan beserta staf, begitu pula Bapak dan Ramil beserta jajarannya maupun Bapak Kapolsek Kecamatan Kromengan yang seluruhnya yang saya hormati, Bapak Lurah beserta stafnya yang saya muliakan para bapak serta para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama sehingga pada malam hari ini kita bersama dapat hadir pada hadal majlis yaitu majlis ta'lim wal maulid ar-ridwan Mudah-mudahan kedatangan kita bersama pada hadal majlis selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan ke pangkuan beliau baginda nabi besar kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, staf para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini perlu saya sampaikan kami selaku mewakili seluruh kepanitiaan acara ini. Yang pertama kami haturkan rasa ribuan terima kasih kepada para habaib yang telah meluangkan waktunya yang kerso untuk ngerawi acara pada malam hari ini tidak lain kami selalu mendoakan mudah-mudahan para habaib diberikan towil umur yang bisa membina kita, mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami sampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kromengan dan sekitarnya di mana para bapak dan ibu masyarakat Kromengan dan sekitarnya telah sudi memberikan sumbangan berupa moral, material dan spiritual untuk pelaksanaan majelis taklim wal maulid ini Mudah-mudahan amal-amal yang telah dicurahkan demi terlaksananya majelis ini dari masyarakat desa Kromengan dan sekitarnya begitu pula para bapak serta ibu sekalian mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah Subhanahu merupakan amal yang soleh yang akan kita unduh hasilnya besok di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Begitu pula saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para bapak staf para hadirin, para bapak staf ibu hadirin wal hadirat di mana para bapak staf para ibu telah menghadiri pada hadal majelis di tempat yang terpencil ini desa kami adalah desa Kromengan. Mudah-mudahan kerawan bapak ibu semuanya ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami selaku mewakili dari seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala di sana sini terdapat sesuatu hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian para hadirin wal hadirat karena sesungguhnya dari seluruh panitia berupaya untuk sebaik mungkin menyambut kedatangan para bapak serta para ibu sekalian akan tetapi ya beginilah keadaannya ya beginilah kenyataannya inilah sudah maksimal dari seluruh panitia menyediakannya akan tetapi kenyataannya yang ada cuma demikian oleh karena itu saya selaku mewakili dari seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak serta para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir tadi ada pesanan dari ketua panitia ini meniko panjenenganipun Bapak Bapak Samiti mungkin pada saat ini tidak bisa hadir di ini majelis karena beliau harus menunggu sang istrinya dirawat di rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, ini nanti mohon bantuan Fatihah maksud kami. Yang kedua adalah juga yang tergabung dalam kepanitiaan ini majelis yaitu Bapak Sumari. Beliau pun juga tidak bisa hadir tadi bilang sama saya karena anan, an, anandanya anaknya yang cowok apa cewek itu itu ya, pada saat ini masuk di rumah sakit pula oleh karena itu tadi ada pesanan bahwa wonten ing majelis menika dipun suwuni kula lan panjenengan maos Fatihah mudah-mudahan e, berdua yang sudah masuk di rumah sakit akan diberikan kesembuhan pulang dengan keadaan sehat wal afiah الفاتحة Para bapak sopro ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken manakala pematur kawula awal hingga akhir terdapat kekeliruan kawula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiru qauli hadza wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Basori Selaku Tuan rumah dan takmir masjid dari Huda Semoga apa yang beliau harapkan Semuanya dikabulkan oleh Allah Adapun permintaan doa Surat Fatihah Ditujukan kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada yang sakit Atau keluarganya ada yang sakit Bahkan ada juga di antara jamaah yang tadi pagi meninggal dunia Maka mengharap untuk dibacakan surat Fatihah Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Yang meninggal dunia ditutup hidupnya dengan husnul khatimah Diangkat derajatnya oleh Allah Diampuni semua dosanya Diterima segala amal ibadah baiknya اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته وارفع درجاته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا علما بحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه على هذه النيات وكل نية صالحات وعلى من والحاضرون من نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenikmatan duduk kita di tempat mulia ini Untuk berzikir kepada Allah Serta bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Maka kita berharap berkat majelis yang kita hadiri ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah. Niat-niat kita semua diluruskan oleh Allah. Amin ya rabbal Kita berkumpul di majelis mulia ini memperindah hubungan hablum minallah. Tali antara kita dengan Allah akan semakin indah dengan zikir, solawat, takwa, segala amal ibadah taat kita kepada Allah adalah demi untuk memperindah hubungan habluminallah. Tapi jangan pula untuk kita lupakan majelis ini juga bisa kita pakai untuk hablum minannas. nas memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah dengan hamba Allah yaitu segenap manusia. Kita punya hak dan orang muslim yang lain juga punya hak dari kita. Makanya hak orang muslim itu harus kita berikan. pun kanjeng Nabi Khamsun min hakil muslim alal muslim ada lima hal hak muslim dari muslim yang lain Maka kita perhatikan lima hal ini Agar kita bisa memberikan hak saudara kita muslim Hak niku wonten tanggung jawab. Wonten hak lan wonten kewajiban Kalau kita tahu ini hak orang lain Kita harus berikan Kalau enggak kita merampas hak orang lain Napa niku haknya orang muslim maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi ini dijawab bareng-bareng ya alhamdulillah. Salam mukmin dengan mukmin yang lain akan menghancurkan kumpulan dosa. Makanya niku sahabat niku Pak nek ketemu kancane langsung salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sedikit-sedikit salam. Sebab salam niku adalah doa. Salam niku lak selamat. Assalam lughatan al aman, aman selamat. Assalamualaikum itu artinya mugi-mugi panjenengan diparingi keselamatan. Tapi nek sing kadang-kadang niki lucu. Wonten tiang niku salam, dungokno supaya selamat, baru didoakan selamat, kok tiba gak selamat tekok lisani, Wonten kadang-kadang liwat teng kancane. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mugi-mugi sampean selamat, Waalaikumsalam. Melaku seolah telung langkah. Langsung kelu. Welek ireng. Wakian ngomong iku siji. Loh, cek tas ndongakno selamat, kok mari ngono gak selamat tekok lambene dhewe. Orang doa kan selamat itu artinya mugi-mugi kon iki selamat, selamat dari fitnah, selamat dirasani wong, selamat dari musibah, selamat segala segalane. Lho mari salam dirasani, ngerasani, dan niku namine salame mboten sah. Salam itu doa selamat. Dan ulama berkata hukum salam itu haram untuk orang non muslim. Nek ana wong muslim gak oleh disalami assalamualaikum, gak boleh dosa. Atau sebaliknya, wonten non muslim salam kepada orang muslim, niki sing enak nyopone. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pikire ganjaran niku tambah makruh. Nih. Makanya nek wong wedok niku disalami wong lanang di dalan, Assalamualaikum. Heh. Tok ae wis, kereng sih gak apa tidak boleh menjawab salam Karena salamnya saja sudah makruh Kecuali kalau laki perempuan campur satu salam untuk bareng-bareng tidak apa-apa hukumnya. Tapi kalau wanita satu, laki-laki satu salam itu hukumnya justru mak makruh. Begitu pula sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan salam makruh juga untuk para fasikin. Fasik niku wong sing ahli maksiat, preman-preman di pos kamling kubam bareng niku nggih. Lewat terus disalami, "Asalamualaikum." Nggih. Wong teler kok disalami. Dan niku hukumnya napa? Malah justru makruh. Tapi kalau kita nggak salam justru membawa fitnah, ya mboten napa-napa salam didongakno selamat iki wong dari maksiat dan segala-galanya. Sebab sunai ini nek panjenengan ningali wong sing ahli maksiat itu bukan salam malah sunahnya sujud syukur. Jadi nek ana wong preman-preman lungguh ngono ambek tindian, celana cekaan, terus nggawa minuman keras dan lain-lainnya wis ketok jelas maksiat bareng. Niku sunai orang yang lewat sujud syukur. Nih Sunnah pertama sujud syukur. Lu kenapa sujud syukur? Beb? Syukur alhamdulillah gak tadi koyok wong-wong iku. Dan sunnahnya sujud syukurnya depan mereka. Oleh takon, Lo kok lapo sujud begini? Kulo sujud alhamdulillah gak koyok raimu aku ini. Nih. Tapi lewani. Nek kak tambah dilukup ngono ya. Dan sunnahnya pula walimah niku macam-macam. Walimah itu orang yang menyiapkan makanan undang-undang itu jenengi walimah. Walimah niku wonten walimatul khitan. Wonten walimah safar, mau pergi, mau haji, mau umroh, eh, atau walimah apapun, pokoknya dia bergembira ini walimah rumah baru niku hukume kalau orang diundang sunnah untuk hadir kecuali wali matul akad atau disebut dengan wali matul urus niku hukumnya yang tidak mempunyai uzur wajib untuk hadir tapi kewajiban itu ada syaratnya jadi hukum panjenengan ngundang orang untuk walimatul akad itu kalau orang sudah kena undangan wajib hadir. Asal yang undang memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama, tidak mengadakan walimah akad dengan maksiat. Dan ini, kalau sudah diundangan disebutkan akan datang biduan biduanita meramaikan acara akad ini fulan disebut dan lain-lain maka hukum walimah yang akad tadi yang hukumnya wajib kita hadiri sudah nggak jadi wajib sekarang yang kedua adanya ikhtilat akad nikah lanang wedok campur laki harus sendiri perempuan sendiri keliru ngerabek no anak niku pak di depan mudin calon mempelai laki-laki perempuan jadi satu niku nggak boleh Nih, kalau akad nikah niku cukup wali kemudian mempelai laki-laki, mempelai perempuan suruh di dapur. Umbah-umbah ngono lho. Supaya biasa. nggak usah ikut hadir. Malah justru dengan hadirnya laki perempuan campur, malah justru tidak memberkahi majelis tersebut. Nggih. Okay. Nanti setelah akad nikah sudah halal baru ditemokno sing sing wedok. Dan niki yang benar. Maka itu kalau cara aturan seperti ini hati-hati nek gak diundang sampai gak teko, dosa. Persyaratan yang ketiga wa an la yumayyiz fil mad'uwin. Tidak boleh memilah-milah dalam mengundang. Kalau walimah sahibul bait itu sudah memilah-milah sing diundang sing sugih Wis jelas enak niku sing sugih metemu teko nggo amplop. Nek sing melarat iku wis gak nggo amplop, rawon entek, soto entek. Entek-enteki panganan nggih. Napa malih kadang-kadang nggih sahibul hajati rodok sugih pasti panganan enak. Wong keromengan lu sampe rong dina gak mangan, ngenteni walimatul akad niku. Nggih, telung piring Gusti Allah nggih. Dan niki kalau sudah yang mengundang memilih-milih sing disugi-sugi tok pejabat-pejabat tok sing diundang wong melarat gak diundang maka kita tidak wajib untuk hadir boleh hadir boleh tidak nggak boleh ada tamyiz ada pembedaan dalam undangan itu nggak boleh sing undi tetangga sing sugi sing melarat nggih kudu diundang kecuali muslim dan non muslim itu baru boleh dipilah ini undangan akad gak ngundang non muslim tapi nanti malamnya mau diundang monggo. Ini. Tapi kalau sampai kita dengar dia memilah-milah dalam undangan hanya untuk orang kaya dan bangsawan, maka kita tidak wajib untuk hadir. Dan ada persyaratan-persyaratan lagi diantaranya pokoknya nggak ada maksiatnya. Intinya seperti itu, maka gugurlah kewajiban untuk kita menghadiri. Tapi kalau nggak ada kemaksiatan, hukumnya wajib. Yang ketiga, ayadatul marib. Kewajiban orang muslim dari muslim yang lain itu menjenguk saudaranya muslim yang lagi sakit. Sunnah sakecil apapun. Tonggomu melaku, dintup tawon, para nono yang omahe Iya datul marid didongakno. Lah subhanallah, dongane wong sing lara niku makbul. Panjenengan dongakno nggih panjenengan jaluk donga. Ya, orang yang didolimi, orang sakit itu doanya makbul. Kita minta doa di rumah orang tersebut. Niku sunnah iyadatul marid, tapi sunnah iyadatul marid an yaktasira fi ziarah menjenguk saudara atau temannya yang sakit niku kusunai ojo suwi-suwi. Ojo terus rong batang tulung batang Ambil rokokan nggih. Koncone tambah kene belui rokok nih tambah loro, tambah opname nih Dan niku sunahnya sebentar anjak tasir fi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya apa kabarmu? Alhamdulillah. Sunnahnya pula an yuwasi sodruhu lisifat. Kon loro apa sih? Mbok aku iki ini dokter darah tinggi. Oh biasa. Kan apa-apa mene waras kon. Disenengno ini, Ojo malah disempitno tanggoku kowe sampean winginane matek kon lho. Temenan iya wis kayak kon iki persis ngene wis. Wis tobat kono Nah, tidak boleh seperti itu. Sunnahnya itu dibungah no ini, diseneng no ini, digedek no ini. Kak popo kau niki, ngene tok ae kok niki di mbek Gusti Allah niki diampuni dosamu. Amin, amin seneng dia. Terus dia diajari husnudzon sama Allah. sih Insya Allah cobaan mbek Gusti Allah, makomoti diunggah nabi Allah taala. Itu sunnah kita ketika silaturahim ataupun iadatul marid menjenguk orang sakit. Jadi terutama senyum, kemudian didoakan, terus digedek no ini. Enggak lama-lama. Terus jaluk odungo, podo-podo ini nanti iso dijaluk yang ya ini Minta doa, kemudian selesai. Nah, nek beto bantuan, yang beto nopo-nopo, niku alhamdulillah. Kadang mereka butuh untuk rumah sakit, butuh untuk obat, kita kasih. Wis kaya ono mentane ae. Gak usah dikeki buah-buahan, wong iso lara kok dikeki buah-buahan. Yang sing mangan iku sing sebelah-sebelahe biasanya. Nggih, lho wong lara nek gak doyan mangan, gak doyan apa. Tapi lek wong lara tak jamin duit tetep doyan. Daripada mbok tukokno buah 50.000, wis amplopono 50.000, itu lebih bagus. Kasih uang karena dia tahu. Kalau mau beli buah bisa beli buah. Kalau mau beli obat, dia tahu mana yang dia butuhkan. Meski ono duit ayo wis. Amplopi bujuni, bojone, tikekno anake titip. Pokoke didelok-delok si modele gak ngentit. Eh, nek wis lara sik diakali anake maneh. Iso matek niku ini ya itu kasih uangnya kemudian insya insyaallah gitu obat gitu sembarang kali sudah nggak usah mau dibelikan makanan ini itu ya kalau dia seneng kalau enggak kadang noroti itu kok ini percuma uang loro kalau tasih eling pun guru kula niki nek pas wayang ngaji kula ngaji kalau guru kula Mufti Tarim KKEB Pumar niku nek wonten santri sing boten mlebet tanglet nami ini bulan diabsen Fulan, kok nggak ada kemana? Nggak hadir bib. Kemana? Sakit, ada di kamar sakit. Kita iso mangan kok. Nek jawabannya iso mangan, Kak loro. Pokoknya lek iso mangan, Kak loro. Orang sakit itu wis gak nafsu mangan baru jenenge loro. Nek terus loro mangannya ke goro. Nih. Sakit bib flu ini iso mangan gak? Karena orang itu kalau sudah tidak nafsu makan itu baru sakit. Nek sik nafsu mangan, nah, itu berarti saya hatusan. Maka beliau mengatakan seperti itulah. Ini wong loro temel beteng rumah sakit atau teman kita nek wis gak nafsu mangan bawa ke ipangan, nggih percuma. Makanya dibantu untuk pengobatannya itu jauh lebih afdol. Ini sunnah, tapi jangan terlalu lama tak elingno nggih, sediluk tok telung menit, petang menit kecuali kalau yang sakit betul-betul berharap Anda di sebelahnya. Boleh untuk diperpanjang, kalau tidak jangan. Bahkan yang menjaga orang sakit tersebut kalau nggak ada yang lain dan dia adalah orang yang merasa bergembira, seneng hatinya dengan keberadaannya, gak Jumatan pun gak popo. Termasuk udur Jumat. Ya. Niku nomor pinten niku mau? Tiga nih. Kemudian tasyiul janazah. Tasyiul janazah itu ngantarkan jenazah. jenazah kalau pada saudara meninggal dinterno sampai tengkuburan di liang lahat dimasukkan, didoakan. Niku dawuh Kanjeng Nabi barang siapa yang mengantarkan jenazah untuknya satu gunung emas. nih satu gunung emas pahalanya. Kalau nganter kentok, kalau sampai nunggu, kalau sampai di semuanya ini gunung, gunung, gunung emas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah mengantarkan saudara yang meninggal. Dan terakhir adalah apa terakhir? Watasmiyatul atis idza hamidallah. Haknya orang Islam dengan Islam yang lain adalah tasmiyatul atis mengatakan yarhamukallah bagi saudaranya yang dia itu bersin. Ono koncone wahe wajing. Iza hamidallah terus nek ngomong alhamdulillah jawaban yarhamu nih niku sunai. Tapi kalau dia nggak ngomong alhamdulillah, ojo ngomong yarhamukallah. Tapi kita mengingatkan alhamdulillah. Wajib meneng, alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah baru yarhamu Allah. Asal jangan disolat. Nek tong Konconnya di sebelah sembahyang wajib alhamdulillah yarhamu Allah, batal. Nih, di solat hukumnya batal. Di luar solat hukumnya adalah sunnah termasuk haknya orang muslim. Nek ana kancane niku wahing aja malah dipisui. Engko kancane wahing kebanteren titik swara wajing alhamdulillah nganjuk iki. Nung mesti ini didongakno rahmat kok malah dipisui. Niki gak ana akhlaki. Haknya duduk dipisui tapi haknya didongakno sunahe apa alhamdulillah yarhamukallah nah sing wahing niku nek didongakno yarhamukallah nggih sunahe dongakno malih yahdikumullah wa yuslih balakum Mugi-mugi sampean diparingi hidayah lan diresekno atine. Amin. Allahumma amin. Itu haknya orang mukmin dari mukmin yang lain. Kita berikan siapa di antara kita yang sakit majelis niki nggih Nek wonten kancane niku sing lara rek muline mampir, tapi ojo kabeh rek jebol omahe mbok sak sakmene. Nggih. Mampir. Kemudian kalau ada saudara kita yang meninggal antarkan jenazahnya satu dengan yang lain sebab kita di satu majelis ini sudah mempunyai namanya ukhuwah khosoh jadi yang namanya persaudaraan itu dibagi dua Ukhuwah amah, ukhuwah amah itu semua yang la ilaha illallah niku ukhuwah amah. Siapapun mengatakan la ilaha illallah dari Sabang sampai Merauke, Masyrik ilal Maghrib, timur sampai barat bumi ini, wong Amerika Pak ngomong alham ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dulur. Namanya ukhuwah amah. Tapi kalau sudah kita satu majelis, hadir bareng selalu setiap Senin, maka berubah ukhuwah amah menjadi lebih khusus dengan sebutan ukhuwah khosoh. Nah kalau sudah ukhuwahnya semakin khusus, hak semakin harus kita berikan. Konjone loro, dijenguk, dulure sopo sing mati di majelis, di tasyiul yang melok ngenterno jenazah, ada yang punya hajat dibantu hajatnya, Inilah hak dari ukhuwah yang khosoh. Eh, mugi-mugi hak saudara kita semuanya akan bisa kita berikan. Sebab dawa Kanjeng Nabi ini Matafako atau majtama'a tidak bertemu satu muslim dengan muslim yang lain fi sa'atin minas sa'at di satu saat saja illa wa sa'alahumallah kecuali Allah akan mempertanyakan hak setiap orang muslim satu dengan yang lain kelak nanti di hari kiamat. Uniki oh, Pak, ketemu sak menitok, tok napa meneh kula kali panjenengan rong jam ketemu. Ben Senin ketemu rong jam. Nah niki ada haknya. Kula nggih ada hak, nek panjenengan nggih ada hak. Siapa yang sakit, siapa yang ini ada waktu jenguk satu dengan yang lain yang meninggal ikut ngubur dan lain-lainnya Dengannya itulah kita bisa memberikan hak saudara kita yang mus muslim. Hadirin jamaah majelis taklim wal maulid yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mugi-mugi nopo ingkang saged sampun kula sampaiaken niki dados ilmu ingkang manfaat. Eh, amin Allahumma amin Allahumma amin niki banyak habaib yang nggak bisa hadir karena malam ini ada acara dengan Habib Umar di Surabaya. Nggih, insyaallah di saat-saat yang akan datang kita berharap agar beliau bisa hadir di majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa radhiyallahu taala ashabi Rasulillah ajmain. Ada yang lupa untuk saya sampaikan kepada segenap hadirin. Saya minta untuk yang memegang bendera softnya jangan di depan. Jadi mm, minimal 15 soft baru boleh megang bendera. Kemudian untuk tanggal 31 Desember panitia dari Arridwan mengadakan perlombaan. Perlombaan Insya Allah menjenengi lomba niku wonten hadiahi yang nanti tanggal 31 Desember memegang atau membuat bendera yang paling bagus dapat hadiah. Yeah. Jadi monggo gawe bendera sing apik. Nek iso tekok emas. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sirril Fatihah.